Makanya bapak dulu. Bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasim Asari Saalim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris. Walau zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga ya rapantes. Mendisi-disi ya wis ahli Sunda. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Kuarit tuh jadi apa? Kuarit. Jadi saat ini ngaji kita kudu sadar kuluhis hisbim bima farihun. Dan itu dicap elek nak wong ngerasa bener dhewe sing apik falatuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit takum. Paham ya terus nahi mungkar niku nggih wonten istihate tadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Holil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling Nyai Gus Dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. <laughs> Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya kullu hisbim bimaladehim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga ba Kau cuma meyakini dia apa kok Mustafa Langgare cilik tapi istiqomah nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati ya malah sih kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin iska untuk membubarkan tempat mak sia. Utawa oleh suatu kota kutana sing digono apa? sia. Jadi pilihannya Bu Barno nih. Nah, nah sama takok. Nah, anak ulama rak kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkara nih biye. Wong suke mau iso ngusir wong maksiat kota naik ning tanah liya, tapi reso ngilang no maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah no sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi zaman reso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." <laughs> Lah sing iso mau iku ulama. Ya rodok menang meneh maksudnya ya lumayan. Mulane kula nganti saya jek susah. Kula nanti maca kitab mau cerita. mugo mugo ora bener cerita Tapi kula kadung aja nih nyesal kula maca nih Tapi kula kadung lo mau Dadi ana wong mati sahid wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku neng pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. lalu iku iso bantah-bantahan. Jadi si mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis soka itu Mati saya itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jadi sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi sing suka enggak. Orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Barang menengah. Ulama yang wong jangan ulama kan yo menang. Udah lah yo ya bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marai iku ya ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril tak kok. Eh kira sabar, Kue kok nak kira sabar mlebu swarga, jari jari ini ulama. Jadi si gurum. Ya. Gih, sepakat berarti satu sepakat. Eh, suka dermawan, Kue kok roh nak ngono ape? jari sopo, Nggih, jari kiai. Jadi si gurumu. Berarti dua sepakat. Paham gih? Eh, mati sahid, Kue kok roh nak sahid Gajarannya gede. kata Pak ulama, jadi si gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya ya Jibril kita sepakat. Ulama saya gelem. Masalah sing mondokno kula niku <laughs> itu. Gitu. Sampai sing marat itu gerutu. Sung suku menangan mulai dulu kan itu akhir. <laughs> Karena deh sing su, sing ulama iku ora wani disiki sing biaya iku ora wani. Kenapa kok mandek? Niku Jibril sing biaya iku lho niku niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan orang suke menang menangan. Baik nah, kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung mau rati ketun kalau <laughs> cerita dulu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan. Pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau kalau ulama es pokoknya melebu ayo syarat terang. <laughs> Artinya terus melebu nah rasa terang. Wong sing sing biaya yo ya mesti suwargo ya toh gitu. Mau urutan-urutan mau nolak terus mau rokok kan ya boten Mau urutan mau kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya yo iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi gue maksiat sampai antuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kalau cek eling. Kulo nu gak ada guru, guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu, 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, Nak nganti dituku Cina, perbatasan, nak digo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat rah bakal tak Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atuk orang kaji, dibang kaji tanam buat dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatalo ora Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad. Menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang maksi, yang toat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita tahun kan terus wong melarat atas pulau rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya pulau rapati nyesal. Misalnya pulau niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe sekolah kulo kulo dijajahi toreko ora tau tak lakoni, Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo ya aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku yo ya, wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ya ora roh mawon. Terus ora kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting ya ben boten falatu anfusakum. Wong ora usah sok suci kebenaran Toriko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli. Gara-gara SK wali kota itu dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang Fikhu zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah Fikhu zakat Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah sira mlebu kan rugen tok kan berarti jalur <laughs> karena mulai sini kudu tunduk be aku. Ini kan masalahnya kok nang akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa. Ramah-ramah ngomong Arab. Jadi kurang contohnya, keramat tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi, Yusuf Kordowi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu nggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi takoi kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa?